فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله والحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa wajib kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan, kenikmatan, kesehatan dan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar yang tidak didapatkan oleh semua kaum muslimin yaitu dimudahkannya kita untuk bisa belajar di Al-Masjid Nabawi. Sungguhnya telah datang suatu hadis yang memuliakan orang-orang yang belajar di Masjid Nabawi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang orang-orang yang berangkat ke Masjid Nabawi لا يأتيه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi kemudian dia ingin belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan maka dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan keutamaan yang sangat besar terlebih lagi tatkala seorang datang ke Masjid Nabawi ya dalam rangka untuk pelajari ilmu yang sangat agung yaitu ilmu tauhid ilmu yang mengajarkan kepada kita mengingatkan kepada kita ya, tujuan kita diciptakan di alam semesta ini wa ma jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya semakin ya mulia apa yang kita pelajari, maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Oleh karenanya tidak sama pahala membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dengan surat-surat yang lainnya. Yang disebutkan bahwasanya surat Al-Ikhlas ta'dilu thuluthal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Kenapa? Karena dalam surat Al-Ikhlas mengandung tentang tauhid, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan a'zamu ayatin fi kitabillah ayat yang paling mulia dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Kenapa mulia kata para ulama? Karena dalam ayat tersebut terdapat tauhid, pengagungan terhadap Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Oleh karenanya merupakan kebahagiaan yang sangat besar tatkala seorang datang ke Masjid Nabawi kemudian pelajari ilmu tauhid, ilmu yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan. Dan pada pertemuan kita kali ini, sebagaimana biasanya hari Kamis dan Jumat kita membahas atau membaca kitab Tauhid kalangan karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan mukaddimah dan juga bab yang uh, tentang tauhid. Yang selanjutnya kita melanjutkan bab berikutnya yang diberi judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihancurkan oleh tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bab yang agung yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Bahwasanya tauhid bisa menghancurkan ya dosa-dosa seseorang cahaya tauhid, semakin kuat cahaya tauhid seorang maka semakin banyak dosa yang akan dibakar oleh cahaya tersebut. Dan bab ini memotivasi kita untuk memperkuat cahaya tauhid kita. Semakin tinggi tauhid seorang, maka semakin kuat keutamaan tauhid tersebut dan semakin banyak dosa-dosa yang akan dihancurkan dan digugurkan oleh cahaya tauhid tersebut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82 alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman kemudian tidak ya, mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina amanu orang-orang yang beriman walam yalbisu dan tidak mencampurkan. Jadi Yalbisu dari ya labasa yalbisu yang artinya khalata, mencampurkan. Berbeda dengan ya labisa yalbasu. Labisa yalbasu memakai. Labis tu thawb, saya memakai pakaian. Tapi ini kebalikannya. Labasa yalbisu, ya, mencampurkan. Iltibas. Ya. Jadi, orang-orang yang beriman, kemudian tidak mencampurkan keimanannya. Dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kalau kita perhatikan dari konteks ayatnya, Allah mengatakan barang siapa yang tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman, bizulmin dan zulm di sini datang dalam lafal nakirah ada tanwinnya. Allah tidak menggunakan bizulm dengan alif lam, tetapi bizulmin ada tanwinnya, nakirahnya. Yang dalam kaidah usul fikih jika datang lafal nakirah dalam konteks nafi atau konteks syarat ya dan dalam dalam ayat ini adalah konteks nafi walam yalbisu dan tidak mencampurkan ya maka kalimat nakirah tadi memberikan faedah keumuman sehingga kalau kita artikan dalam bahasa kita orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman apapun umum mencakup kezaliman apapun maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan wahum muhtadun dan mereka orang-orang mendapatkan hidayah. Karenanya tatkala para sahabat mendengar zahir ayat ini, syaqqa alaihim dzalik, maka mereka merasa berat tatkala mendengar ayat ini. Karena mereka tahu kezaliman di sini bersifat umum mencakup seluruh kezaliman, di antaranya menzalimi orang lain. Keimanan tidak boleh dicampur dengan kezaliman menzalimi orang lain dan juga di antaranya menzalimi diri diri sendiri. Oleh karenanya para sahabat tatkala dengar ayat ini mereka bilang siapa yang selamat dari hal ini? Siapa yang bisa selamat dari bentuk kezaliman, segala bentuk kezaliman? Karenanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Lamma nazalat hadhil ayah" Tatkala turun ayat ini surat Al-An'am ayat 82, kulna maka kami berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsahu?" Ya Rasulullah, mana di, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Artinya siapa di antara kita tidak bermaksiat? Siapa sih yang tidak bermaksiat? Kalau kita semua pasti terjerumus dalam kemaksiatan, lantas bagaimana kita bisa mewujudkan dan mengamalkan ayat yang mulia ini? Yang Allah janjikan dengan pahala yang luar biasa, ulaika lahumul amnu bagi mereka keamanan di dunia dan di akhirat, terlebih-lebih lagi di akhirat, wahumuh muhtadun dan mereka mendapatkan petunjuk. Lantas siapa yang bisa mengamalkan ayat ini sementara tidak ada di antara kita yang tidak selamat dari yang selamat dari kezaliman. Oleh karenanya, ya, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ayuna la yadhlimu nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak bisa yang yang tidak menzalimi dirinya? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena asalnya tatkala kita mendapati ayat atau Al-Qur'an atau hadis, asalnya kita mengambil hukum zahirnya. Sampai ada dalil yang menunjukkan ada takwilannya, ya. Ya, karena kita berhukum dengan zahir. Ayat pun kita terima dengan zahirnya. Zahir dalam ayat ini disebutkan kezaliman. Sehingga para sahabat menyangka tidak boleh dicampur dengan segala bentuk kezaliman, tidak boleh dicampur dengan segala bentuk kemaksiatan. Baik kezaliman yang berkaitan dengan diri sendiri atau kezaliman yang berkaitan dengan orang lain mengganggu orang lain. Maka Rasulullah SAW berkata, "Laisa kama taqulun, awalam tasma'u ila qauli Luqman li Tidak sebagaimana yang kalian katakan kata Nabi SAW. Tidakkah kalian mendengar firman mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, "Inna syirka la zulmun azim." Sungguhnya kesyirikan merupakan kezoliman yang besar. Jadi masuknya kezoliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Seakan-akan Allah berfirman, seakan-akan Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bisyirkin." Seakan-akan demikian. Seakan-akan zulm di sini antum ganti dengan kalimat apa? Kesyirikan. Ya. Barang siapa yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan apapun, baik syirik akbar maupun syirik asghar, baik syirik besar maupun syirik kecil, maka dia akan mendapatkan keamanan, terutama keamanan di akhirat. Wahum muhtadun dan mereka akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini mungkin dilakukan oleh oleh para sahabat. Tapi kalau maksudnya adalah kezaliman maksiat, maka siapa yang selamat dari kemaksiatan? Ini dalil bahwasanya kesyirikan merupakan kezaliman. Kenapa? Karena zulm dalam bahasa Arab artinya wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Ibadah, ketundukan dan kehinaan yang seharusnya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berikan kepada makhluk. Mereka berikan kepada jin, mereka berikan kepada malaikat, mereka berikan kepada wali. Doa ketundukan perendahan. Tatkala seorang minta kepada Allah harusnya kerendahan dan kehinaan itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang memelas, menghina, merendahkan dirinya kepada makhluk bahkan kepada mayat-mayat yang tidak bisa melakukan apa-apa, dia lebih hebat daripada mayat tersebut dalam dalam bertindak. Ini merupakan kesyirikan meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Oleh karenanya, a'dalul adl. Keadilan yang paling adil adalah tauhid. Meletakkan suatu pada tempatnya, ibadah diletakkan pada tempatnya itu kepada Rabbul Alamin. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh mengherankan, jika ada orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka menegakkan tauhid, mereka memiliki ya kelompok tauhid atau memiliki perjuangan tauhid, lantas mereka tidak memperhatikan masalah tauhid. Mereka mengatakan kami adalah kelompok yang perjuangkan keadilan, kami adalah kelompok yang perjuangkan keadilan, sementara keadilan yang paling adil tidak mereka perhatikan. Mereka tidak memperdulikan tauhid. Mereka tidak menegur orang-orang berbuat kesyirikan. Mereka malah membiarkan bermujamalah, basa-basi bahkan ya seakan-akan meridhoi orang-orang berbuat kesyirikan. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka sementara hak Allah yang paling agung tauhid mereka sia-siakan. Oleh kerana ikhwani fillah Allah wa kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar dan bertentangan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini. Tatkala Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, eh dengan kesyirikan apapun, bagi mereka keamanan dan bagi mereka petunjuk. Maka dilihat bagaimana seseorang dalam mempraktekkan ayat ini. Jika dia benar-benar bisa membersihkan imannya dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asgar, maka dia akan mendapatkan keamanan yang penuh artinya dia akan dimasukkan surga ya, tanpa adab dan tanpa hisab. Akan tapi tatkala dia mewujudkan ayat ini tidak sempurna, maka keamanan pun yang dia peroleh tidak sempurna. Contohnya, dia hanya menyelamatkan diri syirik akbar. Sementara syirik-syirik kecil terjerumus dalam syirik-syirik tersebut. Ini berarti ya, tidak sempurna kebersihan imannya. Masih tercampur dengan beberapa bentuk kesyirikan atau masih ter tercampur dengan berbagai macam model kemaksiatan, maka orang-orang ini keamanannya tidak sempurna. Akan tapi mereka minimal mendapatkan yang disebut oleh para ulama dengan mutlakul aman. Kalau orang yang tauhidnya sempurna, dia akan mendapatkan al-amnul mutlak, yaitu aman yang sempurna. Tetapi kalau ternyata tauhidnya tidak sempurna, maka minimal dia mendapatkan mutlakul aman. Minimal dia aman tidak akan kekal dalam neraka jahanam. Dan ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Seorang yang terjerumus dalam berbagai macam model kemaksiatan, namun dia tidak terjerumus dalam syirik akbar, meskipun dia akhirnya ternyata kemaksiatannya lebih berat daripada kebaikannya, kemudian disiksa dalam neraka jahanam, maka satu saat dia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Tidak akan kekal dalam neraka jahanam ya selama-lamanya. Hal ini mengingatkan saya kepada cerita yang disampaikan oleh uh, eh, Syekh Abdul Razak Afidahullah taala tatkala bercerita tentang seorang barat yang dia masuk Islam gara-gara perbincangan antara dia dengan sebagian orang-orang Islam ya, yang datang dari negeri negeri Arab kemudian sedang bermaksiat di negeri kafir tatkala itu. Dan akhirnya Orang ini pun belajar di Universitas Islam Madinah. Jadi suatu saat ada kelompok pemuda yang karena mungkin tidak bisa bebas di negerinya, maka dia pun pergi ke negeri kafir, entah Perancis, entah Inggris, entah Amerika, maka dia pun ya masuk di bar, kemudian mabuk di situ dan ditemani oleh guide. Guide ini adalah orang ini, orang penduduk asli yang ikut juga masuk dalam bar, kemudian ikut minum bersama mereka. Tatkala mereka sedang asik minum bir, tiba-tiba salah seorang dari orang-orang ini nyeletuk, orang-orang muslim. Kata dia, semoga Allah mengampuni kita. Jadi masih mabuk tapi agak sadar ya. Kata dia, semoga Allah mengampuni kita. Rupanya orang kafir ini mungkin agama, agama Nasrani, maka dia mengatakan demikian juga, semoga Allah mengampuni saya. Akhirnya orang-orang yang mabuk, yang orang Islam ini mengatakan tidak, kalau kamu enggak. Ampunan hanya untuk usatul muwahidin, orang-orang Islam yang ber, bermaksiat. Adapun kau kafir asli tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau kafir asli masuk neraka tidak bakalan keluar. Orang meninggal dalam syirik akbar masuk neraka jahanam kekal abadi tidak akan keluar. Ya. Tidak akan keluar. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan surga baginya. Akhirnya anak muda ini pun dia protes. Kenapa saya tidak dimaafkan oleh Allah? enggak kamu musyrik kami bertauhid. Akhirnya jadilah dia berpikir tentang hal ini. Dia pun merenungkan akan hal ini. Kemudian dia penasaran. Mulai dia baca-baca buku tentang Islam tentang hal ini. Dia mulai baca-baca literatur Islam. Sampai akhirnya dia pun masuk masuk Islam. Ya. Akhirnya dia pun belajar di Universitas Islam Madinah. Subhanallah. Gara-gara masalah ini. Ya. Bahwasanya orang kafir yang musyrik kalau masuk neraka tidak akan keluar Adapun orang bertauhid meskipun banyak maksiatnya satu saat dia akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Antum perhatikan sini ya. lihat, orang-orang mabuk saja bisa berdakwah. Apalagi antum ya. <laughs> Ikhwani fillah Allah wa iyyakum. Inilah jadi semakin kuat iman seorang, maka keimanan dia semakin ya, semakin mendapatkan keamanan yang semakin sempurna. Akan tapi jika tauhidnya kurang, maka tadi kesempurnaan keamanannya pun berdasarkan ya imannya yang kurang tersebut. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja dan tidak ada syarikat baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya wa anna Isa Abdullah wa rasuluh dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min dan Nabi Isa alaihissalam adalah kalimat kun yang Allah lemparkan ke ke Maryam ibunya wa ruhun min dan Nabi Isa merupakan salah satu dari ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan Wal jannata haqqun dan bersaksi bahwasanya neraka surga itu ada. Wan naru haqqun dan bersaksi bahwasanya neraka itu ada. Adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Bagaimanapun amalannya. Hadis ini hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka. Ya. Ini ingin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan ya. Bahwasanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja ya tanpa memahami maknanya itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Kalau ada orang gila mengucapkan la ilaha illallah bermanfaat atau tidak? Dia gila. Ya, kenapa tidak bermanfaat? Karena dia tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Harus ada konsekuensi dari la ilaha illallah. Oleh karenanya, kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Dalam arti bahasa Indonesia, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali apa? Kecuali Allah. Bukan kita katakan antiqu bila ilaha illallah. Aku ucapkan la ilaha illallah tidak. Tapi datang syariat asyhadu dengan syahadah. Syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Oleh karenanya di dalam hadis ini pun demikian. Nabi SAW mengatakan, Man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syahada persaksian dijelaskan oleh para ulama melazimkan beberapa perkara di antaranya melazimkan ilmu tentang apa yang dia persaksikan. Kemudian yang kedua keyakinan dengan apa yang dia persaksikan. Dan yang ketiga dia tunjukkan persaksian tersebut. Jadi tiga perkara yang termaktub atau terkandung dalam kalimat syahada persaksian. Pertama dia mengilmui apa yang dia persaksikan. Yang kedua dia meyakini apa yang dia persaksikan. Dan yang ketiga dia iklankan, dia ucapkan apa yang dia persaksikan. Inilah yang harus dipenuhi oleh seorang tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena percuma kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah seribu kali atau satu juta kali kemudian dia beribadah kepada selain Allah, menyembelih untuk jin, berdoa kepada penghuni kubur, kepada mayat. Ya. Ini apa fungsinya la ilaha illallah? Tidak paham dengan kalimat la ilaha illallah. Karenanya ikhwani fillah azani Allah wa Ya. Tatkala Allah menyebut menyebutkan tentang makna syahadah Allah mengatakan illa man syahida bil haqq wa ya'lamun. Kecuali yang bersaksi dengan kebenaran dengan tauhid wahum ya'lamun dan mereka mengetahui. Jadi harus ada ya ilmu, keyakinan dan pengucapan la ilaha illallah. Karenanya orang-orang musyrikin tatkala Nabi SAW mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Maka mereka tidak mau. Orang-orang musyrikin enggan mengucapkan la ilaha illallah. Padahal sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, orang-orang musyrikin mereka meyakini Allah Maha Pencipta. Mereka meyakini Allah yang beri rizki. Ya, tetapi mereka selain menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Sehingga tatkala di, diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mereka tidak mau karena mereka tahu konsekuensi dari la ilaha illallah tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh mengambil perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tatkala ditegur, kenapa kalian menyembah sembahan-sembahan kalian? Kata mereka, haula'i syufa'auna Allah. Allah abadikan dalam Al-Quran. Kata mereka, sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Dalam ayat yang lain tatkala Rasulullah tegur mereka, "Kenapa kalian berbuat kesyirikan menyembah sembahan-sembahan selain Allah?" Kata mereka, mana na'buduhum illa liqarribuna ila zulfa." Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itulah ya dakwah yang diserukan oleh seluruh para nabi, seluruhnya menyerukan umatnya kepada tauhid agar meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala Nabi Hud alaihissalam Allah berfirman wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad ya Kemudian Nabi Hud berkata Wahai kaumku sembahlah Allah saja tidak ada sembahan selain Allah bagi kalian afala tattaqun apa kalian tidak bertakwa apa jawaban kaumnya kaum Nabi Hud alaihissalam mereka berkata qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadharu ma kana ya'budu abauna wahai Hud apakah kau datang kepada kami merintahkan kami untuk beribadah kepada Allah saja dan untuk meninggalkan sesembahan-sembahan yang disembah oleh nenek moyang kami ya jadi Nabi Hud kaum Nabi Hud mereka menyembah Allah dan juga mereka menyembah selain Allah maka Nabi Hud mengatakan, sembahlah Allah saja yang lain tinggalkan. Mereka tidak mau. Mereka mau selain menyembah Allah juga menyembah sembahan-sembahan selain Allah. Karena itulah sesembahan-sembahan yang disembah oleh nenek, nenek moyang mereka. Inilah kenapa kaum musyrikin Arab dahulu mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka paham tentang makna la ilaha illallah sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Perhatikan hadis yang sangat agung ini yang menjelaskan tentang keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada syarikat baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ya. Ya. Tidak bersifat berlebih-lebihan kepada Nabi dan juga tidak meremehkan ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tidak boleh berlebih-lebihan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama abdun faqulu abdullahi wa rasuluh Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sungguhnya aku adalah hamba Allah, maka katakanlah Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Karena sebagian orang berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai mengangkat derajat nabi kepada derajat ketuhanan seperti meyakini Nabi SAW mengetahui ilmu gaib. Ya. Ini adalah perkara yang yang tidak diperbolehkan dan dan melanggar dalil-dalil yang tegas yang menyatakan Nabi SAW tidak mengetahui ilmu gaib kecuali sekedar yang diketahui oleh, di, diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya perkataan yang sangat ya parah yang diucapkan oleh sebagian orang dalam kasidahnya tatkala mengatakan wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Ya Muhammad sungguhnya di antara kebaikanmu adalah dunia dan akhirat. Dan di antara ilmumu adalah ilmu Lauhil Mahfuz dan ilmu takdir. Ini adalah ucapan yang telah mengangkat derajat nabi sampai pada derajat ketuhanan. Tatkala dia mengatakan wa inna min judika dunya wa dharrataha dan sungguhnya di antara kebaikanmu wahai Muhammad dunia dan akhirat. Kalau gitu yang dari Allah yang mana? Ma taraka syai'an lillah. Orang ini tidak meninggalkan sesuatu untuk Allah. Kalau dunia dan akhirat dari Nabi, kalau gitu yang dari Allah yang mana? Wa min ulumika ilmal qawli wal ilma lauhi wal qalami. Dan di antara ilmumu wahai Muhammad, di antara ilmumu yaitu ilmu lauhil mahfud dan ilmu tentang takdir. Subhanallah. Nabi SAW tidak tahu masa depan. Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Lau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalau saya tahu ilmu gaib, saya akan perbanyak keba kebaikan. Wa ma masaniyasu dan aku tidak akan ditimpa dengan kemudaratan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya luka dalam peperangan. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, maka tidak akan kalah dalam peperangan karena tahu bagaimana gerakan musuh. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ya, diracun tatkala perang Khaybar. Ada seorang wanita Yahudi yang memberikan hadiah ya, seekor kambing yang diberi racun. Rasulullah SAW kalau, kalau mengerti ilmu gaib, maka tidak akan makan racun tersebut. Akan tapi ternyata Nabi SAW sempat memakan racun tersebut dan sebagian para sahabat makan juga racun tersebut dan meninggal tidak lama kemudian. Tatkala istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah, dituduh sebagai pezina, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat ya bingung dan sedih selama sebulan penuh Tunggu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi sudah tahu. Ini tidak benar. Yang benar demikian. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Tatkala Aisyah kalungnya hilang, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mencari kalung tersebut. Ternyata Rasulullah SAW tidak tidak tahu di mana kalungnya. Kalau Rasulullah SAW tahu ilmu gaib, ya. sebagaimana sebagian dukun atau sebagian kiai, ya, atau dukun yang ngaku kiai, ngaku tahu di mana barang hilang. Ya, maka Rasulullah akan tahu. Tatkala ada seorang datang ingin bertamu, dijamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyuruh para sahabat untuk bertanya kepada istri-istri Nabi, apakah ada makanan di rumah atau tidak? Kalau Rasulullah SAW tahu ilmu gaib, oh tidak ada makanan di rumah, langsung tahu. Tapi Rasulullah SAW mengutus orang untuk bertanya kepada istri-istrinya. Terlalu banyak dalil ya yang menunjukkan Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Akan tapi sebagian orang berlebih-lebihan sampai mengangkat Nabi SAW lebih pada derajatnya. Ingat Nabi SAW adalah seorang hamba. Seorang hamba Allah yang benar-benar menjalankan peribadatan secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji ya tentang penghambaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang mulia. Di antaranya tatkala dalam ayat yang berkaitan dengan Isra Mi'raj kata Allah Subhanahu wa taala Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang perjalankan hambanya. Allah mengatakan asra bi 'abdihi. Allah yang telah menjalankan hambanya. Di sini Allah tidak mengatakan asra bi rasulihi. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan rasulnya, tidak. Tapi Allah menyebutkan sifat penghambaan Nabi karena Nabi adalah orang yang paling sempurna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaannya ibadahnya tersebut, maka Allah angkat dia ke tempat yang paling tinggi di Sidratul Muntaha. Allah juga berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma anzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli." Tatkala orang-orang kafir ya, meragukan tentang kebenaran Al-Quran, maka Allah mengatakan, jika kalian ragu tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Allah tidak mengatakan Al-Quran yang kami turunkan kepada Rasul kami. Dalam konteks ayat ini Allah menampakkan sifat ubudiyah, sifat penghambaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ragu dengan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah yang semisalnya. Tentunya mereka tidak tidak mau. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sehingga ya sehingga bengkak tatawarram qadamah sampai kedua kaki beliau bengkak. Maka Aisyah bertanya kepada dia, kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, Afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang yang bersyukur? Hamba yang yang bersyukur. Oleh karena Rasulullah SAW memiliki dua sifat yang mulia. Pertama sifat ubudiyah, penghambaan. Rasulullah seorang manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan peribadatan, peribadatan Nabi kepada Allah lebih daripada kita. Sempurna peribadatan Nabi, sempurna ketundukan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua, adalah sifatnya sebagai seorang rasul. Dan ini juga sifat yang sangat mulia. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya dalam Al-Qur'an. Katakanlah kata Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum saya ini manusia seperti kalian. Akan tapi yuha ilayya, akan tapi Allah menurunkan wahyu kepadaku. Oleh karenanya konsekuensi dari kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita taati dan kita dahulukan daripada perkataan siapapun. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ashraful mursalin, Rasul yang paling mulia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana sayyidu waladi, waladi Adam, yaumal qiyamati wala fakhar." Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat kelak dan aku tidak tidak bangga, tidak sombong. Ya. Dan surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala pada hari kiamat kelak, di padang mahsyar. Tatkala orang-orang meminta kepada para nabi untuk beri syafaat agar Allah segera memulai persidangan, mereka datang pada para nabi satu persatu. Seluruhnya menolak. Idhabu ila ghairi, kata mereka pergi kepada nabi yang lain. Saya pernah melakukan dosa, saya pernah demikian. Semuanya tidak pede untuk beri syafaat seluruh nabi. Semuanya mengatakan idhabu ila ghairi, pergi kepada yang selainku. Sampai akhirnya mereka pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah mahkamah mahkamah Mahmuda Allah nampakkan keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beri syafaatul uzma kepada seluruh umat manusia tatkala itu agar Allah segera memulai persidangan. Oleh karenanya kita harus mengetahui keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus mengetahui hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita mengatakan Rasulullah seorang Rasul sementara kita tidak memperdulikan sabda-sabdanya, tidak memperdulikan nasihat-nasihatnya, tidak memperdulikan hadis-hadisnya, tidak punya perhatian tentang sejarahnya. Terus apa fungsinya Nabi sebagai seorang rasul? Sebagian orang ya tidak tahu tentang sejarah Nabi SAW. Sebagian orang yang dihafalkan perkataan-perkataan orang kafir. Nyanyian-nyanyian orang kafir. Sementara hadis-hadis Nabi tidak ada yang dihafalkan. Mungkin dia hafal cuma dua hadis. Itu pun dua hadis palsu ya. <laughs> Tuntutlah ilmu sampai ke Cina, hadis palsu. <laughs> Itu yang dia hafal, yang lain tidak hafal. Sementara hadis Nabi begitu banyak. Tapi kalau lagu-lagu, kalau nyanyian-nyanyian yang mengantarkan orang ke jurang neraka jahanam dihafalkannya. Mana kecintaan kepada Nabi SAW? Mana pengakuan Nabi seorang Rasul? Seakan-akan hanya sekedar rutinitas atau ritual yang harus dikerjakan rutinitas sehari-hari. Mengakui Nabi seorang Rasul. Tidak ada konsekuensi dari pengakuan-pengakuan tersebut. Oleh karenanya, Rasulullah SAW mengatakan, Barang siapa yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Hadis ini hadis yang agung ya ikhwan. Sampai sebagian ulama mengatakan barang siapa yang paham hadis ini, maka dia akan selamat dari seluruh firqah-firqah yang sesat. Karena firqah-firqah yang sesat atau aliran-aliran yang sesat atau agama-agama yang sesat beranjak dari tidak paham tentang akidah ini. Akidah yang di, disimpulkan oleh Nabi, diringkas oleh Nabi dalam sedikit kalimat. Orang yang tidak paham tentang Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya akan terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan. Akan timbul berbagai macam aliran-aliran pemikiran. Ada yang berlebih-lebihan kepada Nabi, ada yang meremehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh ini hadis yang agung yang barang siapa yang paham tentang hadis ini, dia akan selamat dari berbagai macam penyimpangan. Di antaranya pemahaman yang benar tentang Nabi Isa alaihissalam. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan barang siapa, barang siapa yang bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hambanya dan rasulnya. Tidak sebagaimana orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan sehingga mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Dan tidak sebagaimana orang-orang Yahudi yang mengatakan Nabi Isa adalah anak zina. Kita tahu orang-orang Yahudi, mereka benci kepada Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa juga dari Bani Israel. Kenapa? Karena mereka berharap akan datang seorang nabi jadi ya akhir zaman yang akan menguasai alam semesta ini yang akan mengalahkan kerajaan Romawi sementara orang-orang Yahudi tatkala itu ditindas oleh orang-orang Romawi orang-orang kafir tatkala itu penyembah berhala sehingga mereka berharap akan datang seorang rasul yang bisa menjadikan mereka jaya di atas muka bumi. Ternyata yang diutus oleh Allah Nabi Isa alaihissalam. Dan tatkala itu Nabi Isa alaihissalam berbicara tentang tauhid membenahi dan membenarkan tauhid mereka dan membenarkan ibadah yang mereka lakukan yang salah-salah. Kesalahan ibadah yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi Nabi Isa alaihissalam. Sehingga mereka tidak puas dengan Nabi Isa. Nabi kok kayak gini modelnya. Akhirnya mereka pun berusaha menyalip Nabi Isa. Dan mereka menyangka telah menyalip Nabi Isa. Dan ini di mereka mengatakan inna qatalnal masih eh, Isa bin Maryam, kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa, akan tapi ada orang yang diserupakan seperti Nabi Isa alaihi assalam. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam." Nabi Isa adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam yaitu kalimat kun. Allah mengatakan jadi maka jadilah. Kata Allah Subhanahu wa taala inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya perumpamaan Nabi Isa seperti Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan dari tanah kemudian Allah mengatakan kun fayakun jadi maka jadilah. Wa ruhum minhu dan Nabi Isa adalah salah satu ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ruhnya Allah yang kemudian menitis kepada Maryam, tidak. Tetapi ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Oleh karenanya di antara ya, kelaziman dari keyakinan Allah menitis pada hambanya, ya, ya, melazimkan bahwasanya Allah harus menurunkan levelnya untuk sama dengan manusia agar bisa menitis kepada siapa Nabi? Nabi Isa dan ini akidah akidah bersatunya Allah dengan makhluk. Ini akidah yang diambil dari orang-orang Hindu dan Buddha. Orang-orang Hindu ada keyakinan mereka, Dewa Brahma turun ke bumi, menjelma menjadi Krishna atau menjelma menjadi Arjuna ya, atau yang lainnya. Ini sudah ada sebelum sebelum ada ajaran Trinitas, ajaran Nasrani. Oleh karena ada risalah ilmiah yang menjelaskan kesamaan antara Hindu dan apa? Dan Nasrani. Karena risalah Trinitas ini atau keyakinan tiga Tuhan, satu oknum atau tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga, itu yang menyebarkannya adalah Paulus. Paulus yang menyebabkan bid'ah, yang menyebarkan bid'ah ini, bid'ah Trinitas. Dan kelazimannya parah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, dalam Al-Jawab Sahih, di antaranya bahwasanya Allah tatkala ingin menitis kepada hambanya, dia harus menurunkan levelnya supaya bisa sama dengan dengan manusia. Yang kedua, Allah butuh kepada manusia tersebut untuk ditempati. Ini adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seperti pernah saya sampaikan sebagian orang masuk Islam, orang-orang Filipina yang beragama Nasrani di sini ada di antara mereka masuk Islam karena bingung tatkala ada seorang dai mengatakan tatkala Nabi Isa meninggal sempat beberapa hari, dua hari atau tiga hari, Allah sedang di mana tatkala itu? Apakah ikut meninggal bersama Nabi Isa atau sedang keluar dari Nabi Isa? Kalau ikut meninggal, wah ini payah. Dunia lagi tidak ada Tuhan tatkala itu. Tapi kalau Allah sedang keluar, berarti Allah bukan Isa. Berarti Allah bukan bukan Isa. Bahkan dalam Injil disebutkan tatkala Nabi Isa sedang disalib, dia mengatakan, Ya Ilya, Ilya lima syabaktani. Ya Tuhan, ya Bapakku, Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Anda pernah dialog waktu masih SMA dengan sebagian orang Nasrani. Karena saya sekolah sama orang-orang Nasrani. Saya bilang, tidak Tuhanmu bilang, ya Bapak, Bapak kenapa kau tinggalkan aku? Bukankah yang meninggalkan berbeda dengan yang ditinggalkan? Bingung juga dia. <laughs> Dia bilang itu sifat manusianya sedang berbicara dengan sifat ketuhanannya. Saya ada orang yang sinting berbicara dengan sendirinya sendiri. <laughs> Ada dua, berarti intinya ada dua apa? Ada dua oknum, tidak benar seperti ini. Ikhwani fillah Kita kembali bahwasanya ya, Nabi Isa adalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Barang siapa yang meyakini akan hal ini, maka dia selamat dari kesesatan orang-orang Yahudi, dan dia selamat dari kesesatan orang-orang Nasrani. Kemudian, kata Nabi SAW, Wal jannata haqqun, Dan bersaksi bahwa surga itu benar. Wan naro hakun. Neraka itu benar. Jangan sebagaimana keyakinan sebagian orang yang mengatakan, surga itu tidak ada, malaikat itu tidak ada. Malaikat itu hanyalah bisikan-bisikan dalam hati bukan suatu makhluk tersendiri. Setan itu tidak ada, hanya bisikan dalam hati yang ingin mengajak kepada kemaksiatan. Sementara malaikat bisikan-bisikan yang mengajak kepada kebaikan. Surga pun tidak ada, neraka pun tidak ada. Ini kekufuran. Ya. Kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, Adakallahu al-jannata ala ma kana minal amal. Maka barang siapa yang meyakini akan hal ini, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Ini di antara salah satu taf tafsiran para ulama. Adkhalahullahu ala ma kana minal amal, betapapun amalannya, betapapun ada tercampur kebaikan dan kerusakan dalam amalannya, Allah pasti masukkan dia ke dalam surga karena dia memiliki akidah yang hebat. Akidah tentang yang benar tentang Allah, yang benar tentang Nabi Muhammad, yang benar tentang Nabi Isa, akidah yang benar tentang surga dan akidah yang benar tentang neraka. Apalagi yang kurang? akidah kita berputar pada akidah-akidah ini. Ikhwani fillah zanillahu iyakum para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala yaitu hadis dari Itban, walahuma min hadis Itban. Dan juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Wahab ini kitab yang luar biasa. Ya, kitab yang isinya judul, kemudian Al-Quran, kemudian hadis. Setelah Al-Quran dan hadis, kemudian kesimpulan atau faedah-faedah yang diambil daripada ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada orang yang pernah menulis secara lengkap tentang tauhid dan perincian syirik secara detail, secara teratur seperti dalam kitab kitab tauhid. Para ulama sudah membicarakan sejak dahulu tentang masalah kesyirikan, contoh-contoh kesyirikan, macam-macam kesyirikan, tetapi dibuat buku secara khusus dengan urutan yang indah seperti ini tidak pernah dilakukan sebelum beliau rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dan Imam Bukhari dan Imam Muslim juga mengeluarkan suatu hadis dari Idban radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi SAW bersabda, "Fa inna Allah harrama 'ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sungguhnya <clears throat> Allah mengharamkan kepada neraka. Siapa yang diharamkan? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengharapkan dengan ucapannya tersebut wajah Allah, yaitu dia ikhlas tatkala mengucapkan la ilaha illallah. Ini keutamaan mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang perkataan terakhirnya dari dunia ini sebelum meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Keutamaan la ilaha illallah sangatlah banyak. Di antaranya Allah mengharamkan neraka jahanam bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Akan tapi bukan hanya sekedar ucapan. Tapi ucapan yang dipahami maknanya dan dihayati kandungannya dan diterapkan konsekuensinya. Oleh karena dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan ya betaqi bidzalika wajah Allah syarat. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diharamkan masuk masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didukung dari hadis-hadis yang lain seperti hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar." Tidaklah seorang pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah sidqan min qalbi benar-benar tulus dari hatinya. Maka kecuali Allah akan haramkan neraka baginya. Dalam riwayat yang lain juga hadis Mu'ad, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Man Allah la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik sama sekali masuk surga. Oleh karenanya konsekuensi dan syarat dari mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya perkataan. Kalau hanya mengucapkan masuk surga otomatis maka semua orang bisa. Berarti betapa mudahnya masuk surga kalau kita tinggal la ilaha illallah, maksiat maksiat terus la ilaha illallah masuk surga. Bukan demikian maksudnya, tapi la ilaha illallah yang diucapkan dengan tulus, dengan keikhlasan, bersih dari kesyirikan. Syarat-syaratnya harus dipenuhi agar la ilaha illallah tersebut bermanfaat sehingga orang yang mengucapkannya diharamkan oleh Allah dari neraka jahanam. Kita lanjutkan hadis yang terakhir yang atau masih ada dua hadis ya. Suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Qala Musa ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa adu wa adu'uka bihi Musa pernah minta kepada Allah Nabi Musa Alaihi Salam, Ya Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu zikir yang aku akan mengingat engkau dengan zikir tersebut dan aku berdoa kepadamu dengan zikir tersebut Nabi Musa ini ceritanya minta zikir khusus untuk dia agar dia bisa mengingat Allah dan bisa berdoa kepada Allah dengan zikir tersebut. Maka Allah berkata, "Ya Musa, la ilaha illallah." Kau mau zikir seperti itu, inilah zikirnya, la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, "Kullu ibadika yaqulu hadza." Ya Allah, semua orang tahu kalau zikir ini. <laughs> Jadi Nabi Musa ingin apa? Zikir yang spesial. Nabi Musa mengatakan, semua orang tahu zikir ini Allah. Semua hamba-hambamu tahu zikir ini. Qala ya Musa. Maka Allah ingatkan, wahai Musa. Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Kalau seandainya langit yang tujuh langit yang tujuh dan seluruh penghuni langit kecuali saya kata Allah. Wal ardina sab'a fi kifatin. Demikian juga seluruh bumi yang tujuh. Ya diletakkan di satu daun timbangan. Wa la ilaha illallah fi kifatin dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada satu timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah. Maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Jadi Allah ingin mengatakan kepada Nabi Musa, tidak ada zikir yang lebih afdal daripada apa? La ilaha illallah. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala haji wada beliau berkata, di Padang Arafah beliau berkata, ya, Khairu du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa tatkala di Padang Arafah. Wa khairu ma ana wan nabiyuna qabli dan sebaik-baik yang diucapkan olehku dan nabi-nabi sebelumku la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Zikir yang paling afdal. Oleh karenanya dimudahkan semua orang mudah mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karenanya sungguh aneh sebagian orang yang berpaling dari zikir la ilaha illallah dengan buat zikir-zikir sendiri. Justru kalau zikir itu sangat bermanfaat, maka harus segera dikabarkan semua orang harus tahu. Seperti la ilaha illallah. Karena Nabi Musa mengatakan kullu ibadi kaya kullu hadza. Semua hamba-hamba mengatakan demikian la ilaha illallah. Ada sebagian jemaah haji yang saya ketemu guru saya waktu di seorang Irian Jaya. Dia mengatakan sebelum saya ke sini ada seorang guru agama yang mengajarkan, "Bu, kamu mau zikir tertentu tapi jangan ngajarin, jangan beritahu orang lain. Bahkan suamimu jangan kamu ajarkan juga." <laughs> Kata dia, saya jadi ragu saat Gini, ini kok zikir hanya saya yang tahu sama dia. Suaminya nggak boleh. <laughs> Ini nggak benar. Justru kalau zikir ada yang indah, kita sebarkan semuanya. Nabi sebarkan semua zikir-zikir yang bermanfaat. Adapun zikir khusus spesial hanya untuk dia dan seseorang ini tidak benar. Dari mana ajaran seperti ini? La ilaha illallah zikir yang paling afdal. sampai saya para ulama sebagian ulama mengatakan, begitu afdalnya la ilaha illallah. Seorang bisa berzikir la ilaha illallah dengan ikhlas tanpa ada yang tahu. Antum bisa mengucapkan la ilaha illallah tanpa harus menggoyangkan bibir antum, bisa kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah aja digoyangkan, bisa tidak? Sehingga tatkala antum berzikir orang tidak tahu. Ini indahnya kalimat la ilaha illallah. Bahkan orang bikin bikin zikir-zikir yang aneh. La ilaha illallah dimodifikasi. Hu hu hu. <laughs> Sampai tulis buku judulnya hu. Ada itu buku judulnya apa? Hu, agar zikir seperti zikir hu. Ditulis oleh seorang sufi besar dan dipraktekkan oleh sebagian orang sufi. Semua zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW maknanya sempurna. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah, Allah Maha Suci. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah ya azim, Maha Suci Allah yang Maha Maha Tinggi. Semuanya zikir, semuanya ada maknanya. Datang, hu, hu, hu, apa maknanya itu? Kalau kita artikan bahasa Indonesia, dia, dia, dia, dia kenapa? <laughs> dia kenapa emangnya? Ini merubah-rubah memodifikasi yang seharusnya tidak boleh dimodifikasi. Hadis ini di, di, diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya kan ada rawi yang di, dipermasalahkan dalam hadis. Tapi hadis ini disohhikan oleh sebagian ulama di antaranya Ibn Hibban, kemudian Al-Hakim dan Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Ya. Dan kita tahu bahwasanya para ulama menyebutkan terutama kalau hadis meskipun dhaif tetapi kalau berkaitan dengan fadhailul a'mal maka boleh diriwayatkan. Apalagi kalau ternyata di sini soheh ditinjau dari syawahid-syawahidnya. Riwayat-riwayat yang lain yang mendukung tentang isi dari makna kandungan hadis ini. Jadi isi hadis ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, kalau seandainya langit yang tujuh dan seluruh penghuninya selain saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi yang tujuh diletakkan di satu timbangan, kemudian la ilaha ditembakkan diletakkan pada timbangan yang lain maka masih lebih berat la ilaha illallah menunjukkan beratnya la ilaha illallah. Ini juga dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Allah mengatakan seluruh penghuni langit kecuali saya. Pembicaraan tentang masalah ini adalah pembicaraan yang panjang lebar butuh pengajian tersendiri. Kita lanjutkan ikhwan fillah zani Allah ini menunjukkan akan keutamaan la ilaha illallah bahwasanya la ilaha illallah sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dan dihasankan oleh Al-Imam Tirmizi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qal dia berkata, Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي syai'an la ataituka wahai anak Adam kalau seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa seber, seberat bumi ini sepenuh bumi ini kemudian engkau bertemu denganku tidak berbuat syirik sama sekali maka aku pun akan mendatangkan ampunan seisi bumi ini pula ini luar biasa ya ganjaran bagi orang-orang yang bertauhid namun ingat syaratnya agak berat atau bukan agak berat bahkan berat La tushriku bi syai'a. Engkau tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku. Tidak syirik akbar maupun syirik apa? Kecil. Ya. Berusaha memurnikan dan orang yang memahami tentang keutamaan tauhid, maka hidupnya akan dia sibukkan dengan bagaimana dia bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang mengerti keagungan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dia berpikir tentang menyibukkan dirinya saya ikhlas atau tidak, Apakah saya sedang ikhlas ataukah saya sedang ria? Orang seperti orang yang berbahagia. Yang senantiasa mengecek hatinya. Apakah dia terjerumus dalam syirik besar ataupun syirik syirik kecil? Ini orang yang berbahagia karena dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar berhati-hati dengan kesyirikan. Bayangkan dalam hadis ini. Kata Allah, "Ya bani Adam, lau ataitani bi qarabil ardi khataya." Kalau kau punya dosa sepenuh bumi ini. Bayangkan kita punya dosa sepenuh bumi ini. Dosa ini, dosa anu. Mikulnya setengah mati. Banyak sekali. Tapi kalau kau tidak berbuat syirik kepadaku, kata Allah, aku akan datangi ampunan sebesar itu pula. Oleh karenanya sungguh menakjubkan tentang hadis sahibul bitaqah. Ya. Tentang seorang yang melakukan banyak kemaksiatan, kemudian diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia memurnikan la ilaha illallahnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khala'iq yaumal qiyamah. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengeluarkan seseorang dari umatnya di hadapan seluruh makhluk tatkala itu pada hari kiamat. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijillin mithlu maddil basar. Maka Allah bukakan catatan keburukannya 99 catatan amal. Isinya maksiat tok. Satu catatan kalau dibuka sejauh mata memandang. Banyak sekali catatannya. <laughs> Diisi nggak penuh-penuh sampai sejauh mata memandang isinya maksiat. Bukan cuma satu, 99 begitu isinya. Orang ini sudah ketakutan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Atungkiru min hadza syai'an?" Wahai hambaku, Adakah yang kau ingkari dari maksiat yang kau lakukan, kau lakukan yang aku catat ini semua? Adakah yang kau ingkari dari maksiat-maksiat tersebut? Allah bertanya lagi. Adzalamaka katabati al-hafizun? Apakah malaikat-malaikatku mendolimimu salah nyatat? Subhanallah. Fayaqulu la ya Rabbi. Tidak ada yang salah ya Allah. Subhanallah. Antum bayangkan antum ditampakkan satu kemaksiatan saja, antum sudah malunya luar biasa. Bagaimana kalau maksiat 99 catatan amal dan setiap catatan amal sejauh mata memandang. Apakah malaikatku salah nyata? Tidak ya Allah. ka udhrun? Kau punya uzur, punya alasan kenapa banyak maksiat seperti itu? Atau satu maksiat yang kau lakukan punya uzur atau tidak? Kata dia, la ya Rob, dia pasrah sudah. Tidak ada, tidak ada uzur saya ya Allah. Tidak ada sudah. <laughs> Pasrah. Fayaqul, bala. Kata Allah, enggak. Kau punya sesuatu yang bisa membelamu. Innalaka indana hasanatan. Sungguhnya kau memiliki satu kebaikan. Fa innahu la zulma alaikal yaum. Sungguhnya pada hari ini kau tidak akan didolimi. Dia bingung kebaikan apa yang dia miliki. Mau berhadapan dengan maksiat yang begitu banyak yang dia lakukan. Fatukhraju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah. Maka dikeluarkan sebuah catatan, bitaqah kartu yang tertulis la ilaha illallah. <clears throat> Ini kebaikanmu. Yang mau ditimbang melawan apa? 99 catatan amal keburukan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu ahdir waznaka. Ya, di, di apa namanya? disiapkan timbangan untuk menimbang kebaikan tersebut. Fayaqulu ya Rabbi, maka hamba ini berkata, "Wahai Rabbku, ma hadhil bitaqatu min hadhi sijillat?" Apa fungsinya bitokoh kecil ini dibandingkan dengan catatan amal 99 yang begitu banyak sekali? Apa faedahnya? Dia sudah enggak pede tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka latuzlam." Kau tidak akan dizalimi. Fatudau sijillatu fi kiffatin, maka catatan amalan keburukan yang begitu banyak dan begitu luas, sejauh mata memandang satu apalagi 99 diletakkan di satu daun timbangan, wal bitaqatu fi kiffatin dan kartu la ilaha illallah diletakkan pada satu timbangan, fatashat sijillat wa thaqulatil bitaqah fala yathkulu ma'a ismillahi syai'un. Maka kalahlah catatan amalan keburukan tersebut dan lebih berat apa? Lebih berat bitaqa la ilaha illallah. Karena ikhwani fillah yakum, setiap kita, setiap muslim punya bitaqa la ilaha illallah. Setiap kita punya. Cuma kualitasnya berbeda-beda. Kalau bitaqa la ilaha illallah milik kita benar-benar berkualitas, cahaya tauhid kita kuat, maka maksiat-maksiat yang kita lakukan akan terbakar dengan cahaya tauhid tersebut. Tidak ada yang bisa berhadapan dengan la ilaha illallah. Jadi tugas kita bagaimana kita bisa memperkokoh dan perberat kualitas la ilaha illallah. Karena sudah mutawatir dalam hadis-hadis. Ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi diadab dalam neraka jahanam ada. Sampai di antara mereka keluarkan orang-orang yang ada asar sujudnya tinggal ada bekas sujudnya yang tidak dimakan oleh neraka. Sudah dibakar, sudah hangus badannya tetapi jidatnya yang ada bekas sujud tidak terbakar. Berarti dia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Mengucapkan dia salat bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, dia salat. Tetapi dia bermaksiat, maksiatnya banyak sehingga dia diadab oleh Allah dan dikeluarkan. Ini dalil bahwasanya ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi la ilaha illallah tidak kuat. Sehingga amalan-amalan keburukannya lebih berat daripada la ilaha illallah sehingga dia dimasukkan, dijebloskan dalam neraka jahanam. Oleh karena barang siapa, ya. Antum jangan sepelekan kalimat la ilaha illallah, tapi kalau antum benar-benar mengamalkannya, benar-benar menghayati maknanya, benar-benar menyibukkan diri antum bagaimana bisa ikhlas kepada Allah, menjauhkan diri dari segala bentuk ya, syirik asgar, syirik kecil, tidak ingin dipuji, tidak ingin diriak, tidak ingin beribadah supaya dihormati. Antum benar-benar memperhatikan niat antum sampai meninggal dunia, maka mudah-mudahan ya, Bitaqah la ilaha illallah antum. Kartu la ilaha adalah kartu yang sangat kuat sehingga cahayanya akan menghancurkan seluruh dosa-dosa yang pernah antum lakukan. Demikianlah para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala eh, bab satu bab yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan kita berusaha setiap pengajian satu bab kita habiskan karena mengingat buku ini banyak sekali babnya ya. Dan insya Allah besok kita akan lanjutkan dengan bab yang lain. Kalau ada yang bertanya maka saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Sini. Selamat telah bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anto dari Taib. Pertanyaan saya, ada seseorang pernah melakukan kesirikan. Sedangkan dia beliau itu tobat, dia itu tobat. Apakah dia itu masih diisap masuk neraka dulu atau langsung masuk surga. Yang kedua tentang pernikahan. <laughs> Enggak, enggak. Maksud saya begini, saya pernah dengar katanya seorang janda itu bisa menikahkan sendiri tanpa wali. Itu benar apa tidak? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, Allah yakum, bahwasanya, ya, kalau seorang yang bertobat, maka seakan-akan tidak ada dosanya lagi. At-ta'ib kaman la dzamba lahu. At-ta'ib min dzamb kaman la dzamba lahu. Ya. Seorang yang bertobat dari suatu dosa maka seperti tidak berbuat dosa tersebut, ya. Oleh karena tatkala Amr bin As ingin masuk Islam dan ingin bayat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian dia memberi minta syarat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar dosa-dosanya yang dahulu diampuni. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Amat ta'lamu ya Amr?" Anal Islam yajubu ma qablahu. Wa anal hajja yajubu ma qablahu. Ana taubah. Tajubu ma qablaha. Atau kama qala Nabi Alaihi Wasallam. Tidakkah engkau tahu hai Amr? Bahwasanya Islam akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Bahwasanya haji akan menghapuskan dosa-dosa se sebelumnya. Dan bahwasanya taubat. Ya taubat nasuha akan menghapuskan dosa-dosa se sebelumnya. Ya. Barang siapa yang bertobat dengan tobat bertobat eh, dari kemaksiatan sebesar apapun, syirik ataupun yang lainnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kata Allah Subhanahu wa taala. Ya sampaikanlah kepada hamba-hambaku. Ini perintah yang Allah perintahkan kepada para ambia dan juga kepada orang-orang soleh agar menyampaikan kabar gembira dari Allah. Qul li ibadiyalladzina asrafu. Sampaikanlah kepada hamba-hambaku yang berlebih-lebihan. Bukan hanya Allah mengatakan yang bermaksiat tetapi israf, berlebih-lebihan dalam maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Semuanya Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruhnya tanpa terkecuali. Innahu huwal ghafurur rahim. Semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi kalau melakukan dosa segera bertobat. Dan barang siapa yang pernah terjerumus dalam kesyirikan, hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak amalan tauhidnya. Perbanyak amalan-amalan soleh ya agar semakin ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan kedua, bolehkah benarkah seorang janda boleh menikahkan dirinya sendiri? Jawabannya tidak benar, salah besar ya. <laughs> Jawabannya salah besar. La nikaha illa wali, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada nikah ya tanpa wali ya. Tidak ada nikah tanpa wali dan ini uh, pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis yang sahih. Tidak ada nikah tanpa wali. Barang siapa yang menikah tanpa wali, maka nikahnya tidak sah nikahnya tidak sah harus diulang. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari, dari Jakarta. Kalau umroh di, di apa tawaf di Masjid Haram, kita berulang tawaf, apa kita harus keluar dulu dari Masjid Haram? Kita tawaf di, di Ka'bah berulang-ulang, apa kita harus keluar dulu baru tawaf lagi? Atau tetap boleh diulang setelah habis diulang lagi? Pertama, yang kedua, Eh, kalau kita mau uh, apa tuh kita umroh apa ada tahu badak wadak atau tidak ada? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mengenai tawaf sunnah, <clears throat> ya. saya tidak tahu ada syarat harus keluar dari masjid Haram. Tidak perlu. Jadi tawaf kemudian sholat sunnah dua rakaat. Berarti satu satu ronde. Mau tambah ronde kedua silakan. Tawaf tujuh putaran kemudian apa? uh, eh, sholat sunnah dua rakaat. Meskipun sebagian ulama khilaf tentang bagaimana kalau seorang tawaf nggak sampai tujuh, bolehkah dia meninggalkan Ka'bah tersebut atau tidak? Ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau tujuh, ini sepakat. Jadi tujuh putaran satu, satu ronde kemudian sholat dua, dua rakaat. Jadi tidak perlu keluar dari Masjidil Haram karena tidak dipersyaratkan. Wallah alam bisawab. Adapun uh, pertanyaan kedua tentang apa? Uh, apakah ada tawaf wada dalam umrah? Ini pun ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan eh, sebagaimana diwajibkan dalam haji, diwajibkan pula dalam umrah. Tapi Allah alam bisawab yang yang yang yang, yang difatwakan oleh banyak ulama bahwasanya tawaf wada itu hanya berkaitan dengan dengan haji karena konteks hadisnya ya eh para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala eh, kita katakan bahwasanya tawaf wada itu hanya berkaitan dengan haji karena konteks hadisnya ya ij'alu akhirah ahdikum kumbil bait tawafan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikanlah ya yang terakhir sebelum meninggalkan Mekah ya adalah dengan tawaf ya ini berkaitan dengan waktu haji diucapkan oleh Nabi tatkala sedang sedang haji ya. Jadi wallah alam jadi tawaf wada hanya diwajibkan tatkala e, melaksanakan proses ibadah ibadah haji. <clears throat> Karena seorang tinggal di haji kemudian lama kemudian sehingga seakan-akan butuh perpisahan. Ya, ada umroh datang dan pergi ya, tidak tidak berlama-lama di di Mekah. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? <clears throat> Umpama seseorang tidak salat tetapi dia mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana sabda mengatakan mangkala la ilaha illallah mangkana akhir kalamihi la ya dakhala jannah. Tapi tidak salah. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainal 'abdi wasyirki wal kufri," ya, antara seorang hamba dan kesyirikan dan kufuran adalah meninggalkan salat. Sebenarnya Allah mengatakan bahwasanya e, meninggalkan salat secara secara total, tidak salat sama sekali, maka ini merupakan kekufuran bahkan disamakan dengan Nabi dengan kesyirikan. Ya. Karena Rasulullah mengatakan bainal 'abdi wasyirki wal kufri antara seorang hamba dan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Ya. Oleh karenanya pendapat yang kuat dalam masalah seorang yang meninggalkan sholat sama sekali, tidak sholat sama, sama sekali, tidak sholat Jumat, tidak sholat Idul Fitri, tidak sholat Idul Adha, orang ini maka bukan orang Islam. Meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, ya berulang-ulang. Sama halnya seperti seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia berbuat kesyirikan. Pergi ke dukun, menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk jin, ya kemudian melakukan hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah tidak bermanfaat. Ya. La ilaha illallah tidak ber, bermanfaat. Ya. Meskipun kita katakan masalah meninggalkan solat ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan meninggalkan solat tidak sampai pada derajat kekufuran. Ya. Tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Meninggalkan solat dosanya lebih besar daripada berzina. Ya. Dosanya lebih besar daripada berzina, daripada membunuh orang lain, daripada mencuri harta orang lain. Meninggalkan sholat dosa yang sangat besar. Ya. Oleh karenanya eh, pendapat yang mengatakan meninggalkan sholat tidak sampai pada kekufuran, maka lah ilaha illallah masih bermanfaat. Ya, tetap aja diadab oleh Allah dahulu, baru kemudian dikeluarkan dari neraka jahanam. Tapi yang berpendapat yang mengatakan bahwasanya barang siapa meninggalkan sholat sama sekali itu kekufuran, maka la ilaha illallah sudah gugur batal dengan meninggalkan sholat sama sama sekali. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman di lapangan Pak Ustaz seorang muslimah kawin dengan seorang laki-laki yang Kristen. Karena perkawinan itu dapat anak. Kemudian setelah meninggal suaminya, mereka masuk Islam lagi. Apakah itu diterima? Terima kasih. Dan anaknya kemana? Posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, syariat mengharamkan seorang wanita muslimah menikah dengan uh, lelaki kafir ya, lelaki musyrik. Adapun sebaliknya diperbolehkan jika seorang lelaki muslim menikah dengan wanita Kitabiah, baik Yahudiyah maupun Nasraniyah. Ya. Adapun kalau yang Islam adalah perempuannya maka diharamkan, tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan lelaki kafir Nasrani atau Yahudi atau yang lainnya. Oleh karenanya pernikahan tersebut tidak sah. Pernikahan tersebut tidak sah dan jika suaminya sudah meninggal dan kemudian mereka masuk Islam, maka anaknya ya tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya karena dari hasil pernikahan yang tidak tidak sah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dosa-dosa mereka. Mereka hendaknya menjalani ya Islam sebagaimana kaum muslimin yang yang lainnya. Dan kalau menikah lagi maka carilah suami yang beragama Islam. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Oh, perempuannya masuk Kristen. Ya, dia kan ikut, ikut suaminya masuk. Masuk Kristen, terus? meninggal. Terus? Kemudian dia setelah suaminya yeah. meninggal. Kalau dia bertobat nah apa-apa. Dia bertobat namanya seorang ada yang murtad kemudian kembali kembali lagi. Bagaimana pendapat para ulama tentang perkataan Ibnu Taimiyah yang mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti turunnya saya dari mimbar ini. Ini kedustaan dari yang dituduhkan kepada Ibnu Taimiyah. Barang siapa yang pelajari buku-buku Ibnu Taimiyah sudah sangat jelas ketawa dengan tuduhan seperti ini. Ya, saya tesis saya berkaitan dengan tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah. Justru tulisan-tulisannya seluruhnya membantah pemikiran seperti ini ya. Oleh kerana dusta yang disandarkan kepada Ibnu Taimiyah dalam rangka untuk merendahkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Cukuplah bagi kita pujian al hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, penulis Bulughul Maram, penulis Fathul Bari terhadap Ibnu Taimiyah yang beliau mengatakan kalau tidak ada keutamaan Ibnu Taimiyah kecuali hanya muridnya Ibnu Qayyim sudah cukup. Apalagi keutamanya sangat banyak keutamaan beliau. Dan terlalu banyak dusta-dusta yang dituduhkan seperti dikatakan Ibnu Taimiyah Mujassimah menganggap Allah ya punya tangan seperti tangan kita. Ini tidak benar. Ini dusta ya. Ini dusta ya yang dituduhkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada lagi yang bertanya? <clears throat> Kalau tidak ada maka sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan. insyaallah kita akan lanjutkan besok dengan bahasan yang sama dari Kitab Tauhid. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri dan semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.